Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu telah berada di tanggal 2 atau di hari yang kedua dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2020 dalam kalender Nasrani. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub dan kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan pada bab yang ke-13 tentang jenis-jenis kesabaran di mana seorang hamba dalam setiap kondisi dan keadaannya tidak bisa melepaskan dirinya dari sifat sabar. Sabar itu dibutuhkan pada setiap saat. Baik sebelum memasuki satu amalan saleh Atau ketika sedang menjalani amalan tersebut. Demikian pula ketika setelah seorang hamba menyelesaikan amalan itu. Maka pada setiap keadaan tersebut. Seseorang tetap membutuhkan kesabaran. Sebagaimana kesabaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan ikhtiar dan ittirar yang telah kita jelaskan adanya tiga pembagian dalam permasalahan ini. Sabar pertama yaitu sabar ikhtiar yang berkaitan dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Bersabar di dalam bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam meninggalkan berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Dan yang kedua, sabar yang sifatnya ittirari, sabar yang seseorang tidak memiliki pilihan yang telah kita jelaskan bahwa hal ini pun terbagi menjadi dua bagian ada kesabaran yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya seperti musibah yang menimpa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti bencana alam yang kedua sabar dalam menghadapi ujian dan musibah yang menimpanya yang ada campur tangan manusia di dalamnya. Seperti ketika seseorang menzalimi kamu, dia mencaci maki kamu, dia mencela kamu, dia memukul kamu, maka masing-masing dari dua keadaan ini seorang hamba membutuhkan kesabaran. Hilangnya kesabaran di dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menimpanya menyebabkan dia terjatuh ke dalam musibah yang kedua yang ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah a'zamul musibatain musibah ini lebih berat lebih parah daripada musibah yang menimpanya yaitu musibah hilangnya kesabaran kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan sabar ini tingkatan yang terendah seseorang bersabar dalam menghadapi ujian dan berbeda-beda pula manusia di dalam memiliki kesabaran itu. Ada yang sabar karena Allah karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bersabar karena ingin menjaga harga dirinya di hadapan orang lain. Ada pula kesabaran yang itu adalah merupakan tabiatnya sebagai manusia, bukan karena dia hendak beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin bersabar karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran itu. Dan tingkatan yang di atas kesabaran adalah tingkatan ridha dan yang di atas ridha adalah tingkatan syukur. Mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik berupa kenikmatan, demikian pula ketika seorang ditimpa musibah, maka dia senantiasa bersyukur kepada yang memberikan kepadanya cobaan. Adapun yang berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepadanya, maka dia pun wajib bersabar dengan tingkatan yang telah disebutkan dan ditambah lagi empat hal yang berikutnya sebagai penyempurna kesabaran. Yang pertama dia memberi maaf. Dia tidak mencela orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Yang kedua, hatinya selamat dari keinginan untuk membalas dendam at-tashaffi wal intiqam tidak terbetik pada dirinya untuk melakukan pembalasan atas perbuatan keburukan yang dilakukan kepadanya. Yang ketiga, melihat dari sisi takdir bahwa apapun yang menimpanya baik yang tidak ada campur tangan manusia atau ada tindakan dari manusia namun dia melihat dari sisi bahwa ini semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jal tidaklah berbuat zalim kepada hambanya meskipun bertentangan dengan keinginan dan syahwatnya seperti halnya cuaca panas, cuaca dingin. Ya, itu adalah merupakan perkara yang telah ditakdirkan Allah Jalla wa'ala. Yang wajib baginya adalah bersabar. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah membalas perbuatan keburukan yang dilakukan oleh seseorang kepadanya, dia membalasnya dengan berbuat kebaikan. Muqabalatul isa'a bil ihsan. Membalas keburukan dengan berbuat baik kepada orang yang telah berkelakuan buruk tersebut. Ini adalah merupakan tingkatan yang sangat mulia. Kemudian kita memasuki poin yang ketiga. Al-qismu tsalitsu ma yakunu wuruduhu bi ikhtiyarihi فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه di awal kali ketika seseorang menyelami satu perbuatan maka itu berdasarkan pilihan dia itu di awal perbuatan itu nah ketika dia telah memasuki amalan tersebut maka dia pun tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya dan menghindarkan diri darinya ini jenis yang ketiga jadi jenis yang ketiga ini menggabungkan dua poin yang pertama dan yang kedua kalau poin yang pertama yang berkaitan dengan ikhtiar yang kedua yang tidak ada kaitannya dengan pilihan itu adalah ketetapan dan cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya maka yang ketiga ini dilihat dari awalnya ini pilihan namun ketika seseorang telah menyelami sesuatu itu maka dia tidak mampu menolaknya contohnya kata beliau wa hadza kal ishq alladhi awwaluhu ikhtiyarun wa akhiruhu ittirarun seperti orang yang terkena penyakit ishq, cinta buta pada awalnya itu masih menjadi ikhtiar dia apakah dia melakukannya atau dia menahan diri misalnya ketika dia bertemu dengan seorang wanita asing memungkinkan bagi dia untuk menundukkan pandangan, memungkinkan bagi dia untuk melepaskan diri dari cengkeraman syaitan yang berupaya untuk menjerumuskan dia ke dalam perbuatan zina. Mungkin dia mampu melakukan itu. Tapi ternyata ikhtiarnya dia, pilihannya dia mengikuti hawa nafsunya. Dia melihat seorang wanita, akhirnya dia tertarik kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam hatinya maka dia pun melakukan hal-hal yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam penyakit isyq cinta buta, kecintaan yang berlebihan terhadap wanita tersebut. Nah, pada awalnya itu ikhtiar. Seperti apa yang dikisahkan di zaman jahiliyah, ada seorang wanita yang dikenal di kalangan Arab dengan kecantikannya hingga seorang lelaki tergila-gila kepadanya. Wanita ini bernama Laila dan orang yang tergila-gila ini dikenal dengan sebutan Majnunu Layla. Orang yang gila disebabkan karena Layla. Dia terkagum-kagum dengan kecantikannya. Yang menyebabkan dia menjadi orang yang perbuatannya sudah tidak waras. Majnun. Sampai disebutkan bahwa ketika dia mendatangi rumah Layla, dia orang tidak dikenal oleh Layla. Namun dia mengaku bahwa dia adalah miliknya Layla. Padahal dia tidak dikenal. Dia datang ke rumah Layla dia tidak masuk ke dalamnya karena dia orang tidak dikenal. Namun dia hanya mengelilingi dinding-dinding rumahnya sambil dia mengatakan marartu 'ala diyari diyara Laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana al-jidara. Aku melewati dinding-dinding rumah Laila. Aku cium dinding yang ini, dinding yang itu. Bukan karena aku cinta kepada dindingnya, namun aku mencintai orang yang ada di balik dinding tersebut. Majnun, orang yang seperti ini terkena penyakit isyq. Yang awalnya dia senang melihat penampilan, senang melihat paras, kecantikan seorang wanita. Ini berbahaya sekali. Lebih berbahaya dari penyakit jasmani karena terbiasa melihat penampilan wanita, gambar-gambar wanita menyebabkan dia terjatuh ke dalam penyakit yang dapat membunuh jiwanya waliyadzubillah, membunuh keimanannya. Nah, ketika seorang terjatuh ke dalam penyakit ini, penyakit isyuk dia selalu merenungi dan dia selalu mengingat orang yang dicintainya tersebut, menyebabkan dia kesulitan untuk menolaknya, menghilangkan penyakit itu, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu contoh yang awal dari perbuatan itu ikhtiar namun setelah itu dia sulit untuk melepaskan diri darinya. Seperti halnya seseorang yang melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi sakit. Setelah dia sakit, maka dia tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Setelah dia menempuh sebab-sebabnya, seperti halnya seorang yang meminum khamr, mengkonsumsi narkoba. Pada awalnya itu pilihan, dia bisa meninggalkannya, tapi dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Setelah dia mengkonsumsinya, maka dia pun menjadi orang yang mabuk. Pada saat dia mabuk, maka dia tidak mampu untuk menolak pengaruh dan akibat dari apa yang telah dia perbuat. Maka seharusnya dia semenjak awal sebelum dia menyelami perbuatan itu dia bersabar. Dia bersabar. Namun dia telah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sehingga tidak ada lagi cara yang lain kecuali dia harus bersabar di akhir perbuatannya. Dia harus bersabar di akhir perbuatannya. Hal itu sudah menimpa dia dengan kesalahan yang dia lakukan di awal kali ketika dia mengkonsumsinya atau ketika dia memilih untuk melakukan perbuatan itu. Setelah dia memasukinya, dia tidak mampu menolaknya pengaruh dari apa yang telah dia lakukan. Maka apabila dia tidak mampu bersabar di awal kali, dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka yang wajib baginya adalah berusaha untuk bersabar setelah dia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Karena tidaklah pengaruh itu ada kecuali karena perbuatannya sendiri. Lalu kata beliau bahwa di sini ada syaitan yang biasa membisikkan kepada seorang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan itu. Yaitu ayyukhayyala ilaihi anna naila ba'di ma muni'a minhu qad yata'ayyanu alaihi au yubahu lahu ala sabili tadawi. Nah, ini tipu daya syaitan. Setelah dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, setelah dia memilih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah syaitan yang membisikkan kepadanya bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu dari perkara yang haram memang itu adalah perkara yang haram tapi dia melakukannya karena kebutuhan sehingga karena adanya kebutuhan yang tadinya haram menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Dengan alasan bahwa dia melakukan itu untuk sebuah kemaslahatan. Misalnya seorang minum khamer, Minum khamer tujuannya apa? Untuk berobat. Jadi syaitan berupaya untuk menghiasi perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Dia tahu minum khamr itu adalah hal yang diharamkan, tapi dia berusaha untuk menjadikan apa yang dia lakukan itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. dengan alasan bahwa dia mengkonsumsi itu untuk pengobatan. Kan kalau seorang berobat dengan cara minum khamr itu banyak dari kalangan para ulama yang membolehkan nah, menisbatkan lagi kepada fatwa ulama seorang wanita yang dia terjun ke dunia gelap lalu kemudian dia berusaha untuk menganggap apa yang dia lakukan itu boleh-boleh saja. Alasannya demi untuk mencari nafkah. Seakan-akan tidak ada jalur lain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara menjual diri. Sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang terpaksa. Maka itu dibolehkan. Apalagi sebagian menisbatkan kepada para ulama. Sebagian ulama membolehkan. Ya. Atau misalnya seorang dia sudah terjatuh ke dalam fitnah, terfitnah dengan seorang wanita. Maka dia ingin menikahinya namun terhalang. Karena sesuatu dan yang lain hal orang tuanya tidak menyetujui misalnya maka dia pun menganggap halal menikahi seorang wanita walaupun tanpa wali walaupun tidak ada dari walinya yang menyetujuinya asalnya dia sudah terfitnah dengan wanita tersebut namun dia berusaha untuk mencari cara sehingga dianggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang diperbolehkan. Apakah dengan cara tatabbu'ur rukhas? Cari-cari mana yang ringan, mana yang mudah. Apabila dia mendapati fatwa para ulama itu terasa ringan baginya, maka itulah yang dia lakukan dengan alasan ulama telah berfatwa ini dan itu. Dia senang dengan nyanyian, maka dia berusaha untuk mencari Fatwa ulama misalnya. Oh ada juga ulama yang membolehkan nyanyian. Padahal sebenarnya dia sudah terfitnah dengan nyanyian itu. Dengan musik-musik itu. Menyandarkan satu pendapat kepada seorang alim atau kepada beberapa ulama. Itu hanya untuk membungkus kebatilan yang dia lakukan. Dan demikian seterusnya. Sebab kalau dicari-cari fatwa-fatwa yang ringan. Maka seorang akan menjadi zindiq. Sementara dia tahu dalil dari Al-Quran, dia tahu dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diharamkannya apa yang dia lakukan. Nah, ini hati-hati, tipu daya syaitan. Syaitan yang berupaya untuk menghiasi keburukan yang dia lakukan sehingga dia melihat dan memandang bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana dihiaskan kepadanya amalan keburukan yang dia lakukan lalu dia menganggap itu sebagai satu kebaikan maka diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini kata beliau wa hadza min a'zamil jahli ini adalah merupakan bentuk kejahilan yang terbesar fa inna hadha tadawi la yuzilu da bal yaziduhu wa yuqawwihi karena berobat dengan cara melakukan sesuatu yang diharamkan tidaklah akan menghilangkan penyakit, bahkan semakin menambah penyakitnya dan menguatkan penyakitnya. Wa kam mimman tadawa bidzalik fakana halaku dinihi wa dunia fi hadzal dawa. Berapa banyak orang-orang yang beralasan ingin berobat dengan cara minum khamr berobat dengan cara mengkonsumsi narkoba yang kemudian pada akhirnya kebinasaan yang menimpa agamanya dan dunianya bukan hanya menimpa dunianya saja menimpa agamanya melalui obat yang dia menyangka itu adalah obat lalu apa obat yang bermanfaat ah beliau terangkan di sini balid nafi'u li da namun obat yang bermanfaat bagi penyakit ini penyakit senang untuk melakukan perbuatan kemaksiatan penyakit senang untuk berbuat dosa obat yang bermanfaat adalah bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah obat yang paling bermanfaat. As-sabru wa taqwa. Sabar dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ dan apabila kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka sesungguhnya itu termasuk di antara azmul umur, yaitu perkara yang hendaknya seorang mukmin berpegang kepadanya. Kokoh di atasnya. Sabar dan takwa. Kunci keberhasilan Aduh nanti keluarga aku makan apa, aku terpaksa untuk melakukan perbuatan ini karena tuntutan ekonomi, tuntutan kehidupan. Subhanallah. Seakan-akan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala yang memperhatikan keadaannya. Walhamdulillah tidak ada seorang mukmin yang kemudian dia mati karena tidak mendapatkan makan. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lan tamuta nafsun hatta tastau'iba rizqaha." Satu jiwa itu tidak akan mati meninggalkan dunia ini hingga dia telah mendapatkan secara sempurna rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Allah Azza wa Jal yang telah menetapkan. Dan dia pula lah Allah Jalla wa wa'ala yang berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya. Dan Allah Azza wa Jal memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka. min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa menjadikan urusannya menjadi mudah. Hanya yang menjadi permasalahan banyak di antara kita yang tidak punya kesabaran. Diberi sedikit ujian, disempitkan sedikit dari ekonominya kehidupannya maka dia sudah berontak Wah, oh, saya harus melakukan ini. Padahal dia tahu itu adalah kemaksiatan. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu yang selalu menjanjikan kepada kalian kemiskinan kamu kalau taat, kamu jadi miskin. Kamu kalau meninggalkan perbuatan yang selama ini kamu lakukan, maka kamu akan menjadi miskin. Seorang selama ini dia bekerja di bank dan sebagaimana yang diketahui gimana praktek di bank itu dan penghasilan riba padanya dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan untuk memeranginya. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli. Ketika seorang mempelajari, seorang mengkaji Islam, pada akhirnya kemudian dia mengetahui ternyata bekerja menjadi pegawai bank itu adalah sesuatu yang diharamkan. Penghasilannya penghasilan yang haram. Ya. Maka di sini akan saling tarik menarik. Ajakan iman dan ajakan syaitan. Syaitan mengatakan gimana kalau kamu meninggalkan pekerjaanmu itu. Ini tidak lama lagi jabatanmu akan semakin naik. Kalau kamu tinggalkan, gimana? Kamu makan apa nanti? Apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu? Jadi dijadikan seorang itu takut akan kemiskinan, akan kefakiran, akan mati kelaparan dan seterusnya. Gimana kamu nanti hidup miskin, apa yang kamu berikan? Bukankah kamu wajib untuk memberi nafkah kepada keluargamu? Dan seterusnya dari godaan syaitan. Nah disinilah peranan iman. Apabila keimanan itu kuat, maka dia akan mengatakan, saya yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberi jalan keluar. Allah yang menciptakan saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada saya rezeki. Bukan pimpinan bank yang memberikan rezeki. Allahu Jalla wa'ala. Kalaupun dia meninggalkan pekerjaan itu mencari jalur yang lain. Allah Azza wa Jal tetap akan memberikan rezeki kepadanya. Namun yang tidak diperbolehkan bagi seorang hamba adalah mendapatkan rezeki melalui jalur yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu fi ma'siyatillah, fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atihi." Apabila rezeki itu lambat datang kepadamu, maka jangan engkau mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya meraih apa yang datang dari Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib adalah bersabar. Sabar. Dan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal pasti akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Itu pasti. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun memang di awal ada ujian-ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan kelaparan. Kadang-kadang kita diuji dengan disempitkannya rezeki. Itu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami pasti akan menguji kalian. Kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk rasa takut. Kadang-kadang ujian itu datang dalam bentuk kelaparan. Berkurangnya harta. Meninggalnya orang-orang kita cintai. Dan seterusnya. Nah, yang wajib. As-sabru wa taqwa. Bersabar dan bertakwa Demikian pula yang disebutkan dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-90 setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah perjalanan Nabi Allah Yusuf, ujian yang beliau alami sampai kemudian Allah Jalla wa ala memberikan kemuliaan kepadanya. Allah Jalla wa ala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Bertakwa dan bersabar. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين ولا يستغني أحدهما عن صاحبه Maka bersabar dan bertakwa adalah obat dari segala penyakit-penyakit yang berkaitan dengan agama dan keimanan. Yang salah satunya senantiasa butuh kepada yang lainnya. Yaitu sabar dan takwa ini dua hal yang bergandengan. Tidak diperbolehkan sabar saja tanpa takwa. Karena kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Bersabar yang disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ungkapan yang lain, as-sabru wal yaqin. Bersabar dan keyakinan akan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang taat kepadanya. Maka ini yang menjadi ad-dawa'un nafi' obat yang memberi manfaat bagi setiap penyakit. Ya. Himpitan kehidupan, kesulitan ekonomi, hadapi dengan takwa Allah. Nah, tapi ingat, di dalam Islam yang dimaksud dengan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan bermakna berdiam diri tanpa mencari sebab-sebab. Usaha tetap dilakukan. Usaha tetap dilakukan. Menyandarkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Sambil dia mencari sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah 'azza wa jalla haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka niscaya Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung di pagi hari dia meninggalkan sarangnya dalam keadaan perutnya kosong di sore hari dia kembali dalam keadaan perutnya telah penuh berisi makanan artinya burung ini tidak tinggal diam di sarangnya dia keluar untuk mencari sesuatu yang bisa mengisi perutnya. Dia mencari sebab. Maka demikian pula dalam kehidupan manusia yang wajib bagi seorang mukmin berjalan di atas koridor asy-syara' syariat kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu dia mencari ma'isyah ma'isyah yang halal ma'isyah yang diberkahi ma'isyah yang diperbolehkan bagi seorang untuk melakukannya apabila dia melakukannya dengan niat ibadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Jalla wa'ala akan memberikan keberkahan dari apa yang telah dia lakukan. Ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah yang menjelaskan tentang jenis yang ketiga ini bahwa yang wajib baginya adalah bersabar setelah itu. Jangan sampai ketika dia merasa telah terlanjur terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan menyebabkan dia semakin larut dengan perbuatan dosa yang dia lakukan tidak segera dia berusaha untuk mencari jalan keluar Kulli li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas yang ini pernah membunuh, yang itu pernah berbuat zina, yang ini pernah mencuri, yang ini pernah melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat di kandung badan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di sini eh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan apabila ada seorang yang bertanya apakah kemudian ketika seorang bersabar yang pada awalnya dia sendiri yang menceburkan dirinya ke dalam kemaksiatan dia sendiri yang melakukan sebab-sebab dari kemaksiatan itu lalu kemudian setelah itu dia ingin bersabar Sabar dalam artian dia ingin kembali kepada Allah. Dia ingin mengoreksi dirinya. Dia ingin memperbaiki diri. Apakah bermanfaat sabar yang dia lakukan itu? Apakah sabar yang dia lakukan setelah itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjelaskan, iya. Sabar itu akan bernilai. Idza sabara lillah. Apabila dia bersabar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nadima 'ala ma ta'atahu minal musabbabil mahdzur dan dia menyesali apa yang telah dia lakukan dari apa yang telah dia rasakan akibatnya itu. Yang awalnya dia sendiri yang menjadi pilihannya melakukan perbuatan kesalahan itu. Setelah itu dia sabar. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Maka di saat ini kata beliau, Uthiba ala sobrihi. Dia akan diberi pahala dengan kesabarannya. Liannahu jihadun minhu linafsihi wa amalun salih. Wallahu la yudhi'u ajra man amala. Karena itu termasuk jihad. Jihad melawan hawa nafsunya. Dan jihad itu bagian dari amal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan pahala hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Apabila engkau terjatuh ke dalam kesalahan, engkau terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka segera Engkau berupaya menghapuskan kesalahan-kesalahan itu dengan apa? Dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan pada kajian di hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan keimanan kita dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Semoga apa yang kami jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh